Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar al-iman. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Ibnu Qudamah rahimahullah muwafaquddin dalam kitab Lum'atul I'tiqad dijelaskan juga oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya bahwasanya iman menurut ahli sunnah wal jamaah harus terpenuhi pada lima perkara lima perkara. Sebutkan definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah dengan bahasa Arabnya. Atau dengan bahasa Indonesia sudah? Diucapkan dengan lisan, nutkun bilisan. Kedua, dihafalkan ya. Wa'tiqadun bil janan, diyakinin hati. tiga wa amalan hingga jawarihi wal arkan kena kota badan. Keempat wa yazidu bit ta'ah bertambah dengan ketaatan. Kelima wa kusul maksiat, berkurang kemaksiatan. Dihafalkan ini ya. Dihafalkan definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Nutqun bilisan wa i'tiqadun bil janan wa amalan bil jawarihi wal arkan wa yazidu bi ta'at rahman wa yanqusu bi rahman. Itu. Paham ya? Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil dikit lagi. Qala syarihu atabahullah. Amal iman bi syara'. Adapun iman secara syariat bahwa hakikatun syar'iyyatun maka itu adalah hakikat secara syariat. anal haqa'iqa indal usulin salatun. Kita lewati dalam kitab usul. Simak baik-baik. Dikarenakan hakikat suatu perkara dalam menurut ahli usul adalah ada ada tiga. Hakikatun syar'iyyatun satu. Wa hakikatun urfiyyatun hakikat secara urf tradisi dua. Wa hakikatun lughawiyyatun hakikat secara bahasa. Paham ya? Tiga hakikat ini. Jadi semuanya itu hakikat. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arab. Di sana tidak ada majaz, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada kalau dalam bahasa Arab adalah uslubun min asali bil Arab. Gaya bahasa orang Arab. Ja'a Zaidun asadan. Zaid datang dalam keadaan seperti singa. Wah, apanya ini bersinga ini? Wajahnya bersinga, badannya seperti singa, atau apanya? Eh, Barakallahu Eh, Ahmad, keberaniannya. Ini hakikat secara bahasa, secara uruf. Kalau yang secara uruf orang akan paham yang maksudnya adalah keberaniannya, bukan wajahnya pastinya. Ini maksudnya itu, paham ya? Jadi gaya bahasa orang Arab kalau di dalam bahasa Arab. Naam. Fatariful iman huna maka definisi iman di sini huwa min al-haqiqati syar'iyyah termasuk hakikat syar'iyyah, la min al-haqiqati lughawiyyah wala 'urfiyyah. Jadi definisi iman di sini adalah hakikat syar'iyah, bukan hakikat lughawiyah, bukan pula hakikat apa? urfiyah. Misal as-shalah fil lughah. Seperti contohnya salat secara bahasa doa. Paham ya? Salat, salatun secara bahasanya doa. Paham ya? Jadi kalau orang salat, nah barakallahu fi secara bahasa itu adalah berdoa. Nah lihat sini. Tapi saya istilah itu yang kita inginkan. Mujarradun nah kita lihat sini barakallahu fiik, mujarradud du'a salatun fil Semata-mata cuma berdoa itu adalah salat secara bahasa. Lakin bicara adapun secara syariat ia akan mendari. Contohnya apa? Yang salat perintah salat tapi ternyata doa contohnya apa contohnya? Hah? Contohnya perkataan Allah SWT apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaih wasallimu taslima. Sallu alaih Salat atau berdoa? Berdoa. Salawat. Ya enggak? Bukan antum salat untuk Rasulullah itu bukan. Paham ya? Itu secara bahasa seperti itu, bersalawat, doa. Naam. Kata beliau, Lakin syariat akan tapi di dalam syariat maknanya adalah hias salatul ma'rufatul mubtada'u bit bit takbir al muhtatamatu bit taslim. Itu salat yang ma'rufah yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aqwalun wa af'alun. Ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun bitakbir yang dibuka dengan takbir, muhtadamatun bitaslim ditutup dengan salam. Hadhihi as-salat syara'. Inilah salat secara syariat. Naam. Wa kadzalika shiyam seperti itu pula shiyam puasa. Wa kadzalika zakat seperti itu pula zakat. Wa kadzalika seperti itu pula haji. Kulluha haqa'iq syar'iyyah. Semua adalah hakikat secara syariat. Fal iman haqiqatun syar'iyyatun maka iman itu adalah hakikat secara nah barakallahu fik adalah apa? Adalah hakikat secara syarak, secara syariat. Fahuwa qaulun bil lisan, qaulun bil lisan itu ucapan lisan. Maknanya wahua anutku bis syahadatain wa dzikr wa tasbih wa tahlil. Nah, ini insyaallah kita e, tunda pada pertemuan akan datang karena masih agak banyak sambungannya. Kesimpulannya para kalafik hakikat suatu perkara itu ada tiga, imah hakikat syariah atau hakikat lughawiyah atau hakikat secara urfiyah. Nah, oleh karena itu sering anda jumpai aliman fil lughah, al-islam fil lughah, al-iman fil istilah, al-iman fil syara'. Itu karena ada dua definisi dari itu, imah secara syariah Syariah secara syariat atau secara lughat atau bahasa tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah alamin.